wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, subuh dan asar. Dan bagian permulaan dari malam, berarti maghrib ya, permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Itu ya. Zalika zikra lizakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu itu ya di sini. Hmm, kalau berpegang kepada satu hadis satu ayat ini berarti sholat cuma tiga waktu dan dari jadikanlah sholat itu pada kedua tepi pagi dan petang subuh dan asar dan pada bagian permulaan dari malam maghrib isya sama isya sama uh, eh, isanya sama zuhurnya mana gitu. Tuh, makanya ada hadis dan ada ayat lain gitu. Jadi memahami hadis, memahami Quran, betul. Tidak bisa satu ayat. Jadi ayat ini nanti ada hubungannya dengan ayat yang lain. Nah itulah maknanya di indeks Quran nanti ada tafsir, uh, ada tafsir Quran dengan Quran, penafsiran Quran dengan hadis. Nah itu ya. Gitu. Yang penting kita sudah memulai ingin membuka nanti cari wawasan lagi kan. Tidak cukup betul dengan terjemah. Itu di sini biasanya suka ada catatan kakinya. Tapi di sini sudah jelas ya. Jadi ayat ini tentang waktu-waktu sholat. Itu ada waktu sholat. Di sini ada subuh, ada asar, ada maghrib. Nah, Isya dan zuhurnya nanti di ayat lain, di hadis lain. Kemudian surah Al-Isra, surah ke-17. Tuh, ada ya, ada ya. Surah ke-17 ayat 43. Ayat 43. Ini jadi kalau memahami ayat satu ayat benar nanti akan rasa sholatnya cuma tiga waktu berarti. ya. Padahal ada ayat lain, ada hadis lain. Ada surah Al-Isra surah ke-17. Surah ke-17 ayat ke-78. Jadi ini ini e, buku indeks warna merah itu tidak pakai garis jadi nggak kelihatan lain dengan indeks yang terbaru kita nanti ya Itu jadi ada garisnya jadi nggak salah lihat insya Allah. Nih ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسك الليل إلى غسك الليل وقرآن الفجر إن إن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Ini ayat berikutnya tentang tahajud. Ada doanya di tahajud. Doanya ini. Wakul, katakan. Doa tahajud nih. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Itu. Dirikanlah sholat dari dari sesudah matahari tergelincir. Tuh. Sesudah matahari tergelincir nih. Baru di kan ada tuh. Sampai gelap malam. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Sampai gelap malam. Dan dirikan pula sholat subuh. Tuh baru ada subuh kan jadi ayat lain. Subuhnya tadi sih sudah ada ya. Di ayat yang tadi juga. Nih ada catatan kakinya. Ayat ini 278. Ayat ini menerangkan waktu-waktu sholat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu sholat zuhur. Tuh, baru ada kan? Dan sholat asar. Karena kan tadi jadi tergelincir matahari sampai malam. Tergelincir matahari untuk waktu sholat zuhur dan asar. Gelap malam untuk waktu sholat maghrib dan sholat isya. Tuh, jadi ada. Jadi gabungan ya dari beberapa ayat, beberapa ayat Quran. Dirikanlah surat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap zuhur dan asar. Ma, ya. Tergelincir uh, tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula surat subuh. Sesungguhnya surat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu dengan sholat tahajudmu itu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Dan katakanlah doanya nih. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. wala yaziduz zalimina illa khasara. Ya. Dan katakanlah doanya, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Tuh, apa kekuasaan yang menolong? Ada di sini tafsirnya. Jadi ada tafsirannya 279 memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memasuki suatu ibadah dan selesai darinya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari riak, Ya, sifat ingin dipuji, riak dan dari sesuatu yang merusak pahalanya. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah supaya kita memasuki kubur dengan baik dan keluar darinya waktu hari berbangkit dengan baik pula. Ada itu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas sudah ditafsirkan. Enggak jelas juga dari tafsir yang ada di Quran ini. Nah, beli itu terjemah tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, fi Zilal Quran, uh, ah, tafsir Buya Hamka, ya Ibu Jubaidah nih. Pak Ahmad Saharjo Sarwo. Eh, Sarwo. <laughs> ketukar melulu ya. Itu. Itu. Nah ini ya. Dirikanlah sholat. Kan ada landasannya. Itu dulu ya tentang waktu-waktu sholat. Masih banyak bahasan tentang sholat. Karena kita akan ke fikus sunnah lagi. Ini fikus sunnah lebih urut. Jadi urut sudah ada hukum-hukumnya. Sudah ada pendapat-pendapat ulamanya. Jadi untuk melengkapi kajian indeks Quran kita, Ibu dan Bapak e, bikin membuat studi-studi e, kelompok ya. Ada gabungan-gabungan dari beberapa kita. Kemudian miliki pikhu sunnah e, atau dari pikir Islam ya, pikir Islam dulu. Di situ lengkap bagaimana ada rukun solat ya, itu ada yang membatalkan sholat, ada wudhu bagaimana, toharoh bagaimana gitu dari dari fikih Islam. Setelah dari fikih Islam ke fikih sunnah, ya, karya saya Sabit, kemudian bidayatul mujtahid, nah itu atau kitab-kitab yang lainnya nanti tafsir-tafsir. Kalau ada yang nggak jelas nanti ditanyakan lagi, kita diskusikan. Gitu. Jadi kita betul-betul seperti orang kuliahan. Jadi bukan katanya, dalilnya jelas semua orang akan menjadi pintar insya Allah. <clears throat> Karena memahami betul dalilnya hadisnya. Kemarin kita sudah sampai pada kajian kita tentang waktu-waktu uh, sholat ya. Sholat ini uh, di surah al Mukmin kemarin ya. Qad aflahal mu'min mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ya. Sungguh telah berbahagialah orang-orang mukmin siapa yaitu orang-orang yang husu di dalam suratnya sampai firman sampai akhir ayat. Kemudian di surah Ma'al ah, berikutnya Al-Ma'arij itu walladzina hum ala suratim yuhafidun ulaika hum ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itu ayat 1 sampai 11 ya surah Al-Mu'minun. Ada juga nanti di surah Al-Ma'arij surah ke-70 ya ayat 23 dan 24. Itu tentang sholat. Nah ini. Dan disebabkan pentingnya sholat dalam agama Islam, maka penganut-penganutnya disuruh mengerjakannya. Baik di waktu mukmin eh, ya, baik dalam waktu mungkin, waktu lapang maupun di dalam perjalanan, di waktu damai maupun waktu perang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kecuali kalau sudah tidak sholat, disolatkan begitu. Jadi apapun kondisinya, kecuali kaum wanita yang lagi ada halangan itu lain cerita, gitu kan. Jadi yang sehat itu yang sakit, yang apa selama dia masih ngedip, ngedip pokoknya gitu. Salat tidak boleh ditinggalkan. Saking pentingnya salat ini. Karena salat lizikri untuk mengingat Allah. Jadi ingat Allah tidak tidak cukup ingat tanpa praktek, harus praktek. Sanggupnya berdiri, berdiri. Tidak sanggup berdiri sambil duduk. Tidak sambil duduk, sambil berbaring. Sambil berbaring, Gak bisa sambil tiduran, sambil tiduran gak bisa juga sambil ngedip-ngedip aja itu. Ada ada prakteknya ya tentu. Nah, semuanya skala prioritas ada urutan-urutan bagaimana. Tapi intinya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Itu. Dalam peperangan pun di depan ada musuh tetap sholat. Masya Allah. Karena orang yang seperti itu nanti jihad bisa bila suhada sahid. Gitu. Nah ini ada cuman semua ada aturan mainnya. Di suratul Baqarah surah kedua bisa dilihat di ayat 238 239 ya. Ini auzubillahi minasyaitonirrajim hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah sholat-sholat itu tidak terkecuali sholat asar. Karena ada yang menyatakan sholat lusuh itu sholat asar. Ada juga yang menyatakan sholat maghrib, ada yang menyatakan sholat subuh. Ya pokoknya semua sholat harus dijaga. Berdirilah kamu untuk beribadah kepada Allah didorong oleh rasa patuh akan perintahnya. Bukan terpaksa, bukan karena dipuji orang, bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena Allah, karena kepatuhan kita kepada Allah. Dan jika kamu dalam keadaan rasa cemas, maka lakukanlah sholat itu sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Nah, ini berarti dalam perjalanan kan, mengingatkan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan kondisi apapun. Dan jika telah aman, ingatlah kepada Allah yang telah mengajarkan kepadamu segala apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini. Dinyatakan pula keifiat atau tata cara melakukan dalam perjalanan di waktu perang maupun dami. Ini ada di surah An-Nisa surah keempat diawali dari ayat 102 hingga ayat 103 ya. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ayyaftinakumulladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Wa idha kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Mohon maaf ya. Ini faida sajadu falyakunu min waraikum. hmm. Masya Allah. Walta ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu maka wal yakhudu khidrahum wa alsina wa al wa aslihatahum. Hingga akhir ayat ya. Nih, Abah <clears throat> bisa baca banyak-banyak nih. Jika kamu berjalan di muka bumi, maka tak ada halangannya bagimu untuk mengkosar atau meringkas salat. Ini tentang kosar salat ya. Yakni apabila kamu takut akan dicelakakan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menjadi musuh yang nyata. Dan jika kamu berada di kalangan kaum muslimin dan bermaksud hendak mendirikan sholat, maka hendaklah sebagian di antara mereka melakukan sholat bersamamu. Sedang yang lain memegang senjata masing-masing. Ini dalam perang. Jadi dibagi dua. Satu sholat, satu memegang senjata. Ada triknya ya sholat dalam peperangan ini. Itu. Uh, ini. Jadi satu berjaga-jaga gantian nanti sholatnya. Itu. Bermaksud hendak mendirikan sholat maka hendaklah sebagian di antara mereka melakukan sholat bersamamu. Sedang yang lain memegang senjata masing-masing. Apabila yang sholat telah sujud, hendaklah golongan yang bersenjata tadi mengawal di belakang mereka. Indah sekali ya. Kemudian hendaklah datang pula golongan yang belum sholat dan sholat bersamamu dan hendaklah mereka selalu was ya, pada dan menjaga senjata. Selalu waspada dan menjaga senjata. Orang-orang kafir itu selalu menginginkan agar kamu lengah dari alat senjata dan perlengkapanmu hingga mereka dapat menyerangmu sekali pukulan. Tetapi tiada halangan meletakkan senjata itu bila terhalang oleh hujan, atau ditimpa sakit. Asal kamu telah waspada. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang kafir itu siksa yang hina. Dan jika kamu telah menyelesaikan sholat, hendaklah ingat kepada Allah. Baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Ingatlah kepada Allah baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Begitupun bila kamu telah merasa aman. Hendaklah melakukan solat dengan sempurna. Sesungguhnya solat itu diwajibkan atas semua kaum muslimin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat na kita kitabah mawkuta. Jadi ada ketentuan waktunya. Tidak boleh sembarangan sholat subuh waktu, pagi, eh, waktu siang <coughs> gitu ya, ada ketentuan waktu-waktunya. <coughs> Islam amat menentang orang yang menyanyiakan dan mengancam orang yang lalai dalam melakukannya. Allah berfirman tentang sholat ini ya. <coughs> surah Maryam, dilihat. Surah Maryam ayat 59. Ini surah, surah Maryam ya. Dilihat nanti. Surah Maryam itu surah ke-19. Ya, coba dilihat. Hmm. Surah ke-19 Surah Maryam setelah Al-Kahfi ya. <clears throat> surah Maryam surah ke-19 ayat ke-59. Ya ketemu. oh ya. ayat 59. Ada kan? Hmm, ya. Surah Maryam ayat surah ke-59 Surah Maryam surah ke-19 ayat 59. Ada ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalquna ghayya. Itu. Jadi ada ini ya. Maka di belakang ah, ini Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali yang bertobat eh, ayat 60. Jadi akan ada golongan, jangan-jangan sekarang ya orang sudah melalaikan sholat. Waktu sholat tiba, maghribnya lewat, isanya lewat, cingkrak-cingkrakan, joget-jogetan, gitu ya. Allahu Akbar. Padahal Ya jelas ya perbedaan Islam dan bukan Islam kan dalam sholatnya. Ya berjilbab kadang-kadang. Nah, itu ya. Saya sedih melihatnya. Tapi mudah-mudahan itu oknum dan tidak tidak tidak sebanyak itu. Coba lihat di tontonan-tontonan televisi. Waktu maghrib tiba, waktu isya tiba, dia joget-joget dari mulai maghrib sampai jam satu. Nonton-nonton yang gak karuan, gila-gilaan. Jadi orang gila semua nantinya. Alhamdulillah. Dia tinggalkan sholat-sholat itu. Nah ini barangkali. Maka di belakang muncullah satu golongan yang menyanyiakan sholat. Dan mengikuti sahwat hawa nafsu. Keinginan mereka. Sehingga mereka pun terjerumus dalam kesesatan. Jelas ya. Di surat Al-Ma'un. Ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin. Alladhinahum an sholatihim sahun. Maka neraka wel. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang suka sholat yakni orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dan yang lalai aja adalah kawel, apalagi yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nih. Dan oleh karena salat ini merupakan salah satu urusan penting yang membutuhkan petunjuk khusus, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mohon kepada Allah agar ia bersama anak cucunya dijadikan penegak penegak salat. Maka Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, di surah Ibrahim ya. Coba dilihat. Surah Ibrahim itu ya, di sana ada ayat ke-40. Surah Ibrahim ya, dilihat ke ayat ke-40. Di sini ada Rob jadikanlah aku bersama anak cucuku pendiri-pendiri salat. Oh Tuhan kami, kabulkanlah doaku ini. Ini merupakan doa juga itu doa kita ya doa Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam itu ya. Itu tentang <clears throat> eh, perintah salat ini. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu eh, ayat ke 60 tentang doa surah ke-14 ya Ibrahim itu. hmm, surah ke-14. Coba dilihat. Surah ke-14. Ini doanya bukan hanya untuk anak aja. Tapi ayat 40 e, eh, nyambung untuk orang tua juga. Itu walaupun kan kita tahu orang tua Nabi Ibrahim itu kan tukang patung. Azhar. Tapi masih didoakan oleh Nabi Ibrahim walaupun ditegur oleh Allah. Itulah anak ya perasaan anak bakti anak terhadap orang tuanya. Ada kecintaan kita kepada orang tua. Ini di suratul Ibrahim surah ke-14 ayat 40 di sana ada <clears throat> ada kan tuh? Nah, ini tentang doa. Di garis bawahi di stabilo ya. Hmm. Itu ada eh, Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa untuk anak-anak. Doa untuk orang tuanya, untuk orang tua kita, Rabbana fili daya wali walil mu'minina yauma yakumul hisab. mulhisab hmm. ini itu doa 40 41 doa. Yang ayat 40-nya, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku. Ini doa Nabi Ibrahim. Tapi untuk kita juga. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Itu doa untuk kita dan untuk anak cucu kita. Anak cucu berarti ke bawah kan. Ayat 41-nya, Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku, aku juga. Dan kedua ibu bapakku, berarti ke atas dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab di hari kiamat. Ini dalilnya doa untuk ayah ibu kita. Kan kita tahu Nabi Ibrahim ayahnya siapa. Tapi dia berdoa, ini ini doa Nabi Ibrahim. Walaupun ada beberapa tafsir ditegur oleh Allah karena beda keyakinan. Tapi kalau orang tua kita muslim muslimah kan didoakan. Ini doanya. Kalau begitu ini dihapus dong Qur'annya. Ini doa tentang Bolehnya kita berdoa untuk orang mukmin mukminat, untuk kedua orang tua ini. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Ada ya doa. Dan sekarang belakangan nggak bakal nyampe itu doa. Allah kok dia ini amat ya. Ini Quran kok yang wala taziru waziratu wizra ura iya gitu. Jadi memahami jangan satu. Gitu ya. Ya, tapi nah apa-apa lah ya berbeda itu indah. Masing-masing yang penting tahu dalil. Kita hargai perbedaan itu. Gitu. Tapi bagi kita kita harus berdoa untuk anak-anak cucu kita dan berdoa untuk kita, untuk ayah kita dan untuk mukmin mukminat semuanya. Doanya di surah Ibrahim surah ke-14 ayat 40-41. Diawali dari Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Nah ini. Kenapa sih harus berdoa? Salat itu susah. Tepat waktu itu susah. Padahal salat itu udah biasa sehari nggak kurang dari lima kali kan surat wajib lima waktu itu di dia badiah beli tapi tetap aja karena memang berat tapi sholat itu juga ada ketentuan waktunya tidak boleh sembarangan nah ini itu ya <clears throat> jadi ada di surah Ibrahim ayat 40 41 40-nya untuk kita dan anak cucu kita 41-nya untuk dua kita minta ampun kepada Allah dan kedua orang tua serta mukmin mukminat Nah sekarang hukum meninggalkan sholat hmm, Mohon maaf ya <clears throat> Kalau dilakukan penonton ini pemirsa mohon maaf suaranya ya Sember-sember kurang enak Jadi mudah-mudahan bukan ke suaranya ya Ini Ini dia Kalau sabar kan menghapuskan dosa-dosa kita Hukum meninggalkan sholat Nah Meninggalkan sholat secara menyangkal dan menantang adalah kafir dan keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang kamu Islam bukan? Iya. Kenapa nggak sholat? Ngapain sholat? Menyangka secara yakin itu kafir, gitu ya. Keluar dari agama Islam dengan ijma kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkannya, sedangkan ia masih beriman dan meyakini seharusnya hanya ditinggalkan karena lalai atau alfa, bukan karena sesuatu halangan yang diakui oleh Sarah. maka hadis-hadis telah menegaskan bahwa ia kafir dan wajib dibunuh tuh ya. Tapi jangan sembarangan ya. <laughs> Nanti saya ke ya ada aturan mainnya. Hmm, ini uh, uli abri kan. Itu ya. Ini di sini <clears throat> ada perangkat hukumnya. Nah, mengenai hadis-hadis yang menegaskan ini ialah sebagai berikut. Ada hadisnya? Coba kita lihat. Pertama dari Buraib radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ahdul الأحد bayinana wa وبينهم salah. Faman tarakaha faqad kafara. Ini jelas ya. Jadi kita tidak bicara asbun. Apa yang kita ungkapkan ada hadisnya. Itu ya. Ah, aplikasinya penerapannya tentu disesuaikan dengan ah, norma-norma yang ada yang berlaku tidak sembarangan ya nanti ya. Jangan <laughs> sembarangan membunuh. <laughs> <clears throat> nah ini. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah solat. Maka barang siapa yang meninggalkan solat berarti ia keluar dari Islam. Kafir. Hadis riwayat Ahmad dan As sabu Sunan. Ini. Kedua, hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kuffi tarkus salah." Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas di antara seseorang dengan kekafirannya itu ialah meninggalkan salat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As yang diterimanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari ia menyebut tentang soal salat maka sabdanya من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي وأبي بن خلاف Barang siapa yang memeliharanya maka ia akan beroleh cahaya, bukti, keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, tidak melaksanakan sholat, maka ia tidak akan beroleh cahayanya atau bukti, keterangan dan kebebasan. Sedang di hari kiamat ialah ia akan bersama Korun atau mungkin bersama Fir'aun atau bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini dan me dan menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu akan berada bersama gembong-gembong kafir di akhirat. Membuktikan bahwa ia kafir pula. Berkata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat itu mungkin karena dia terlalu sibuk mengurus harta atau kerajaan, kekuasaan dan perniagaannya. Maka orang yang bimbang dengan harta, dia tidak sholat karena hartanya, ia akan senasib dengan korun yang mengumpulkan harta-hartanya sehingga lalai melaksanakan perintah Allah. Dan orang yang sibuk mengurus kerajaannya, ia akan bersama dengan Fir'aun. Jadi kalau dia dengan kerajaannya, dengan kedudukannya, sehingga lupa untuk sholat, dia akan bersama Fir'aun. Dan siapa-siapa yang terdaya oleh kebesaran dan urusan pemerintahan, dia sibuk dengan pemerintahan untuk Eh, tidak tidak bisa mengerjakan sholat, maka ia akan berteman dengan Haman. Sedangkan orang yang bimbang mengurus perniagaan, dia jualan bisnis ini itu sehingga lupa untuk sholat. Maka dia bersama Ubay bin Khalaf. Itu gembong-gembong kafir. Jadi ada Korun, ada Fir'aun, ada Haman, ada Ubay bin Khalaf. Tapi kalau dia dalam pemerintahan, dia sebagai presiden atau kepala pemerintahan, atau dia bisnis bisnismen sibuk, tapi dia tetap melaksanakan sholat itu yang baik, yang tetap sholatnya. Itu. Jadi bisnis boleh, harus. Pemerintahan harus segala, tapi sholatnya jangan ditinggalkan. Ini ya. Hadis yang lain, karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarab tarkuhu kufran ghairas salah. Tak sebuah amalan pun yang dipandang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa meninggalkannya dapat menjatuhkan kepada kekafiran kecuali salat. Allahu akbar ya. Jadi kalau tidak salat sudah jelas seperti itu. <clears throat> Berkata Muhammad bin Nazir al-Mirwazi. Sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tariqus salah kafir wa kadzalika kana ra'yu ahli al-ilmi min ladun Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariqus salati amdan min ghairi udrin hatta yadhhaba waqtuha kafir. Saya dengar Ishak mengatakan Sahlan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari keislamannya. Begitulah pendapat ahli-ahli ilmu semenjak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur hingga waktu habis adalah keluar dari Islam kafir. Berkata Ibnu Hazim, diterima keterangan dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya bahwa orang yang meninggalkan sholat sholat tadi dengan sengaja sampai waktunya habis, maka ia kafir lagi murtad. Dan setan kita, tak seorang pun di antara sahabat yang menyatakan hal tersebut disebutkan oleh Munziri dalam At-Tawhid wa Tahrib, ya wa Tarhib, ya, dalam larangan dan contohan ini ya, tentang <clears throat> sholat ini. Selanjutnya katanya segolongan sahabat dan orang yang di belakang mereka berpendapat atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai luput seluruh waktunya. Di antara mereka terdapat Umar bin Khattab, jelaskan, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dari golongan bukan sahabat terdapat Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Raiha, Abdullah bin Mubarak, Nahi Hakam Ibn Utaibah Abdul Ayub, Abu Dawud Abu Bakar bin uh, Abi Syaibah Zuhair dan segolongan mereka serta Imam Syafi'i juga menyatakan demikian. Adapun hadis-hadis yang menegaskan wajibnya uh, melaksanakan kisos membunuh orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Hmm, hadisnya. Awal Islam wa salah satu. عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان وفي رواية أخرى من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ngeri ya baca hadis yang ini tapi ini kan Ya, gimana? Ini, ya, waktunya habis besok aja diterusin ya. Itu tuh pendapat ulama. Jadi eh, bisa disimpulkan untuk sementara sholatnya dijaga, gitu jangan ditinggalkan. Karena itu ciri khas, ciri orang muslim. Baik. Ada saran, ada kritik silakan ke 0812 828 7881. 0812 8287881 ya. Tentu apa yang kami sampaikan ini saya ambil dari fikih Sunnah jilid 1. Dan hadisnya jelas, sahih ya, cukup kuat. Begitu bahan renungan. Ibu dan Bapak terima kasih kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. ulang tahun siapakah? Hari ini hari Selasa, hari ke-12 di bulan Agustus tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Oh, selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Selasa pagi, hujan rintik-rintik. Kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun siapapun dimanapun ulang tahun yang keberapapun ya. Dan kepada para pendengar yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 4785 atau lewat fax ya eh, ya lewat teks bisa Anda kirimkan di no, eh, 8594783. Sedangkan untuk eh, eh, pesan pendek Anda bisa menghubungi 02191482747. Ya, dan sekarang telepon sudah mulai masuk terdengar. Ya, Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Iya, dari iya, Radio kemana di sini dari siapa ini? Ya, dari Rian. Di Rian. Aduh, Ya. Rian di mana? Di Kayu Manis Pat Baru. Kayu Manis Pat Baru ya. Iya. Oke, yang ulang tahun siapa, Rian? Untuk bapak saya. Bapak ulang tahun ya? Iya. Iya. Bapak siapa namanya? Pak Yono. Pak Yono ulang tahun berapa Bapak ya? Ke 50. 50. Bapak sehat? Sehat. Nah, sehat lagi ngapain sekarang? ya lagi mau siap-siap kerja. Mau siap-siap kerja kami ucapkan selamat berbahagia dulu untuk Bapak Yono ya di hari ulang tahun ke-54 iya. ya, eh, yang ke-50 ya. ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik dan sukses ya. Iya. Silakan ucap aja dari Ria untuk Bapak ya. Ya pokoknya sehat selalu, panjang umur, menjadi panutan keluarga. Hmm. Yang menjadi terbaik lah dalam keluarga. Hmm. Ya. Udah gitu saja Rian. Ya Om Dan, kasih Om Dan. Iya, makasih. Okay. Ya. Silakan untuk penelpon berikutnya. Akibat badan. 859047858 sudah masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi dari siapa nih? Yadi di Cipinang. Yadi di Cipinang. Ya. Ya, di Cipinang gerimis nggak ya? Hujan. Hujan ya? Iya. Oke, yang ulang tahun siapa ya? Nia. Nia. Iya. Ulang tahun keberapa Nia? Ulang tahun ke-18. 18 ya, Cipinang ya. juga ya? Iya. Ya. Oke, silakan ucapannya. Depana selamat ulang tahun, semoga panjang umur, mm -hmm. ya selalu, mm -hmm. menggunakan rezekinya, mm -hmm. <laughs> makin cantik aja deh. Iya, yeah, cantik aja deh. Iya. Yeah. iya, amin. Om lagunya? Lagu apa? ST12. ST12 yang mana nih? Rasa yang tertinggal. Hah? Rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal. Iya. Oke, okay, yeah. nanti diputarkan ya. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara telepon kami hentikan karena kami harus berpindah ke pesan pendek. Pesan pendek dari Tirta di jalan Ma mana nih? Di jalan ya, mau ke kantor. Oh iya, dalam perjalanan hati-hati Mas Tirta ya. ya. Hujan gerimis ini mungkin licin, jadi agak hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan. E, mengucapkan selamat ulang tahun buat Marshanda di Menteng. Tapi tanggal 10 kemarin eh, ucapannya selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan sukses selalu. Ya, kemudian berikutnya dari Dede di Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nuni di uh, Kam, Kampung Baru ya yang ke-18 ulang tahunnya ucapannya selamat ulang tahun semoga panjang umur banyak rezekinya jadi anak yang baik tidak selebor ya doanya dong doanya sukses-sukses saja Kemudian yang ulang tahun siapa nih? Ucapan ulang tahun dari Koko di Rawamangun untuk Tri ulang tahun yang ke-15 hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya. Jangan lupa sama alumni Madrasah Sanawiyah eh, Negeri 16 Angkatan 2008. Lagunya Rolet ya, Aku Jatuh Cinta. Pendengar, kita nikmati lagu dulu, oke? Okay? Bagaikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu menyatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ku memeluknya Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai ke sini. berasa Apakah aku memangnya menjadikan telepon sudah kami buka lagi silakan di 859047 85 sudah masuk lagi sekarang kami angkat dulu selamat pagi halo iya. selamat pagi dari siapa nih uh, dari Ibu Yuyun di Keramat Asal Ibu Yuyun uh, mau ucapkan selamat ulang tahun mm -hmm. Ananda Oja yang ke-10 Oja Oja ya Oja uh, uh, yang ke-10 soleh mm -hmm. dan berbakti kepada orang tua mm -hmm. amin Lagunya Om. Apa lagunya ya? Lagunya bete gimana Om? Eh? Bete. Bete? Iya. Coba deh kita puterin nanti ya. Oke deh. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia di Keramat Asam silakan untuk penelpon berikutnya. Kami tunggu Anda jaringan sudah mulai terdengar lagi. Kami angkat sekarang. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini ya? Saya dari eh, Ibu Hajiah Lestari. Ibu Hajiah Lestari, di mana Bu Haji? Saya sekarang di Citayam, Pak Haji. Di Citayam ya? Saya dulu di Priok. Ya. iya, iya, dari utara ke selatan ya? Iya, Iya, tapi Citayam lebih asik kayaknya ya? Iya, betul. Hujan nggak sekarang Ibu di Citayam? Gerimis. Gerimis sama dengan di Jakarta ya? Iya. iya. yang ulang tahun siapa Bu Haji? Yang ulang tahun cucu saya, yang pertama dari anak saya yang bungsu. Oh, iya, siapa namanya? Namanya Nur Suraya